Hadis bahas ya. Hah? Hadis Abu Hurairah sudah dibaca. lanjutkan ya an bahzi ibni hakim an abihi an jaddihi annahu sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islam faqala ay yuslima qalbuka lillah wa an tuliya wajhaka ila Allah wa an tusalliya salatal maktubah wa tuaddiya zakah al mafruḍah rawahu Ahmad dari Baz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kakeknya tadi bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Islam itu ya hendaknya engkau menyerahkan hatimu karena Allah Subhanahu wa taala dan engkau memalingkan wajahmu kepada Allah Azza wa Jalla maksudnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan engkau melaksanakan salat yang diwajibkan dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Syarih berkata pensyarah ya bahwasanya ya hada ma'qulun min qouli sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya ini ya diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah dan engkau menunaikan salat. Fadzakara huna ahamma arkanul Islam. <clears throat> ya. Bahwasanya disebutkan di sini inilah ya begitu pentingnya dari rukun-rukun Islam yaitu dua syahadat dan menunaikan salat. Wa jaa fi hadits Mu'ad ibn Jabal lamma ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Dan sebagaimana telah datang dari hadis Mu'ad ibn Jabal tatkala tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman atau ke negeri Yaman qala lahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah yang pertama kali ya, engkau menyuruh kepada mereka yaitu persaksian atau syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Fa in hamma ajabuka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarda alaihim khamsa salawatin fil yaum wal lailah. Ya. Maka ya, jika mereka ya menerima ya, atau jika mereka ya bersemangat untuk menerima ya, ucapan yang demikian, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Fainhum ajabu lidzalika Fa أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من aghniyahim وترد turaddu wa turaddu Dan jikalau mereka ya, bersemangat ya, atau menerima ya, ya salat kewajiban salat lima waktu sehari semalam tadi atau yang demikian maka kemudian ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah ya, yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fadzakara ahammu arkanil Islam al-khamsah wa hadisalatah. Maka disebutkan ya, yang paling penting atau yang paling utama dari lima rukun Islam, maka tiga rukun inilah. Ya. Itu tiga rukun inilah. Yang pertama apa? Bersyahadat, ya syahadatain. Yang kedua, salat. Ya, sehari semalam salat lima waktu sehari semalam. Yang ketiga, hah? Yang ketiga bayar bayar zakat. Ahsantum. Kemudian dilanjutkan hadis selanjutnya wan Abi Qilabah dan dari Abi Qilabah dari Amr ibni Abasah an rajulin min ahli Syam an abihi dari rajul ya, dari seorang laki-laki dari penduduk Syam dari ayahnya annahu sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam bahwasanya Rasulullah sallallahu bahwasanya dia ya ayahnya tadi ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu Islam?" Qala an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla. Islam itu hendaklah engkau ya, menyerahkan hatimu untuk Allah untuk Allah azza wa jalla. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan Islam itu adalah selamatnya orang-orang muslim dari lisanmu dan tanganmu. Ini selamatnya orang-orang muslim dari kejelekan lisan lisan kamu dan juga kejelekan tanganmu. Qala ya, kemudian laki-laki tadi berkata lagi, "Ayul Islamil afdal?" Ya. Islam apa yang paling utama? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama itu adalah iman. Qala wa mal iman? Kemudian laki-laki tadi berkata lagi, "Apa itu iman?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut." Iman itu adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Ya, maka di sini disebutkan qala syarih qauluhu an tuslima qalbaka lillah. Hada kama fil ayah faqul aslamtu wajhiya lillah. Bala man aslama wajh wajhahu lillah. Ya. Maksudnya ya. Ini bukan dari ucapan ya engkau menyerahkan hatimu untuk Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana disebutkan dalam ayat ya, surah Al-Imran maka katakanlah wahai Muhammad ya aku berserah diri ya ini aku menyerahkan wajahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau menghadapkan wajahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bala man aslama wajhulillah wa kama wa kama fi qouli ta'ala dan sebagaimana firman Allah taala ya bahwasanya bala tentu ya man aslama wajhahu lillah barang siapa yang dia ya menyerahkan atau menghadapkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibawakan di sini Wahada fihi ikhlasul ibadati lil wahada fi ikhlasul ibadati lillah. Maka dimohon di sini adalah terdapat padanya keikhlasan dalam peribadahan hanya untuk Allah wa tarku ibadati ma siwahu wa hadha huwa asasul Islam dan meninggalkan peribadahan selain kepada Allah ya. dan ini adalah pokok-pokok atau dasar-dasar dari keislaman kemudian ucapannya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaslamul muslimuna wa yaslama ini ya wa selamat muslimuna min lisanika wa yadika dan selamatnya kaum muslimin atau kaum muslimin selamat dari lisanmu dan tanganmu sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis al muslim orang yang muslim itu adalah orang yang selamat ya kaum muslimin atau kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Mulai dilanjutkan qala ayyul islamil afdal. Ya, Islam apa yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-iman. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril ja'ala al-iman fawqa islam wa khassa. Ya. Dikarenakan Nabi Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman itu lebih tinggi tingkatannya daripada Islam dan lebih khusus. Ya. Qala ya. iman. Kemudian ditanya apa itu iman? Iman itu adalah antum minabilah ila akhirih al hadis. Iman itu engkau beriman kepada Allah ya sampai akhir hadis. Wa hadi kama fi hadis Jibril al mutaqaddim tusamma arkanal islam arkanal iman. Dan ini sebagaimana hadis Jibril ya Bisibil yang telah lalu yang telah menyebutkan tentang rukun-rukun Islam. Fakama annal Islam lahu arkan, maka sebagaimana Islam itu mempunyai rukun-rukun, maka fakadzalikal iman lahu arkan. Maka demikian pula iman itu juga memiliki rukun. Wal imanu awsa'u minal Islam dan iman ini lebih meluas dibandingkan Islam. Wal imanu lahum mukammilatun wajibatun wa mustahabbatun. Dan juga iman ini memiliki sama seperti Islam ya. ya. Dia ada yang sifatnya penyempurna dari kewajiban dan juga penyempurna dari perkara-perkara yang sunnah. Walihada qala dan oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada ya bid'un wasab'un bid'un itu kata para ulama ya 3 sampai 9 ya. Ada 70 lebih ya cabang. Iman itu ada 70 lebih cabang antara 3 sampai 9. Ya. 70 cabang lebih. Au bid'un wasat au wasitun dalam hadis yang lain juga disebutkan ada 60 cabang lebih. Ya. Au bid'un wa situna syu'bah ya. Ada 60 cabang lebih bid'un itu bah 3 sampai 9 ya. Bid'un ini antara 3 sampai 9. Jumlah bilangannya antara 3 sampai 9 berarti bid'un itu namanya. A'laha ya, maka yang paling tingginya qaulul la ilaha illallah ucapan tentang la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq yang paling rendahnya adalah menyingkirkan ya, gangguan dari jalan menyingkirkan batu menyingkirkan duri menyingkar menyingkirkan apa saja yang mengganggu dari jalan maka ini bagian dari iman wal hayau syu'batun minal iman dan malu itu merupakan ya cabang dari keimanan atau bagian dari keimanan. Maka kita oleh sini fata'atu kullu minal iman. Maka ketaatan seluruhnya merupakan dari iman. Al-qauliyah minha wal fi'liyah. Ya. Maka semuanya ketaatan itu merupakan bagian dari iman, baik ucapan ya darinya maupun perbuatan darinya. Ya, perbuatan ketaatan maupun ucapan ketaatan maupun perbuatan-perbuatan ketaatan. Salat apa? Gen iman, puasa iman, zakat iman, ya. Kemudian ya, amalan hati apa amalan hati? Rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malu. Malu ini apa? Amalan-amalan hati, termasuk amalan hati. Ya. Jadi ucapan dan perbuatan, ya. Jadi di sini kata para ulama, walaisal iman huwa tasdiqu bil qalbi faqat dan bukanlah iman itu cuma membenarkan dengan hati saja. Sebagaimana ucapannya kaum Murji'ah. Ya, kaum Murji'ah mengatakan iman itu cukup di hati saja. Ya, tidak perlu kita lakukan dengan perbuatan. Bal iman, bahkan iman itu yang maksudnya iman itu nutqu bil lisan diucapkan dengan lisan wa tasdiqun bil qalbi dan dibenarkan dengan hati wa amalun bil jawarih dan diamalkan dengan anggota badan. Ini iman ya. Di iman itu harus mencakup tiga perkara ini. Ya. Barang siapa yang dia cuma mengatakan ya, nutqun bil lisan, iman itu cuma ucapan di lisan saja, maka ini adalah ya, dia telah tersesat. Ya, dan ini sebagaimana dikatakan oleh kelompoknya Al-Karramiyah. Ya, Al-Karramiyah ini mengatakan orang beriman itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman ini mereka yang mengatakan saja aku beriman. Maka bah kita katakan berarti munafik masuk dong. Ya. Berarti orang munafik masuk. Kemudian juga orang yang mengatakan bahwasanya ya, tasdiqun bil qalb, ya, ucapannya bahwasanya iman itu cukup membenarkan ya, membenarkan dengan hati saja ya, tanpa amal perbuatan maka ini sebagaimana ya salah satu ucapannya al murjiah ya satu ucapannya bah al al murjiah ya seperti disebutkan tadi adapun juga yang salah itunya lagi al jahmiyah mengatakan cukup mengenal Allah saja cukup mengenal Allah maka itulah iman. Berarti iblis, Fir'aun, dan seterusnya yang mereka mengenal ada bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya mereka ini orang beriman. Tapi apa? Allah membantah mereka, maka mereka adalah orang yang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala atau yang kafir. Adapun juga amalu bil jawarih. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup amal jawarih. Berarti apa? Kita bantah bahwasanya ini termasuklah orang yang beriman berarti orang-orang munafik. Ya, karena orang munafik mereka beramal. Ya, tapi hatinya apa? Mengingkari bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya. Kini Nabi kita sampaikan subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.